Uh, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan hingga kita dapat hadir di tempat ini dan segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan Sunnah hingga pada saat ini kita masih berada di dalam agama Islam dan di atas Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam marilah kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat dari jalan yang gelap kepada jalan yang terang mengeluarkan mereka dari kejahilan, kezaliman, kesyirikan kepada hidayah ilmu, iman, dan ketakwaan. Salawat dan salam juga kita lempahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan Fiddin azza Ya Allah wa Iyyakum Jami'an pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang masalah iman. Kita telah menjelaskan tentang pengertian iman, yaitu iman adalah kaul dan amal. Yazid wayang gus bertambah dan berkurang dan memiliki tingkatan-tingkatan. Ahlul iman berbeda-beda tingkatannya menurut kadar keimanannya. Kemudian juga kita telah menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyazdadu imanan ma imanihim." Agar Allah Subhanahu wa taala dengan itu menambah iman mereka dari iman yang sudah mereka miliki. Demikian juga ahlul iman yatafadhal yaitu berbeda-beda tingkatannya. Allah mengatakan wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang menzalimi, menganiaya diri mereka sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, yaitu yang melaksanakan kewajiban-kewajiban saja. Ia membatasi diri hanya melaksanakan kewajiban-kewajiban saja. Wamin minhum di kumil khairat. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bismillah. Yaitu orang-orang yang di samping mengerjakan kewajiban, mereka juga melaksanakan amalan-amalan sunnah. Demikian juga Ibn Firdin Azani Allah Iyaku Jami'an dalam hadis syafaat Subhanahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang dikeluarkan dari api neraka. Nabi mengatakan "Allah yukhriju minan nar man kana fi qalbihi waznu dinar min iman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan siapa saja yang ada di dalam hatinya sebesar atau seberat uang di, uang dinar dari keimanan. Rumah man kana fi qalbihi budina min iman. Kemudian Allah juga mengeluarkan orang-orang yang ada di dalam hatinya setengah dinar dari keimanan. Dalam doa lain ya disebutkan yusuju min yukhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi al khairi ma yajinu sa'ira akan dikeluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan sebesar sa'ira yaitu satu biji gandum Kemudian disebutkan dalam riwayat lain, "Summa yukhraju minan nar man qala man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi al khairi ma yajidu dzurra." Allah Subhanahu wa taala atau akan dikeluarkan dari api neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hadirnya terdapat sebesar biji dzarrah dari kebaikan. Jadi di sini disebutkan tentang nilai iman yang ada dalam hati manusia. Ada yang seberat ya, uang dinar, ada yang separuhnya, ada yang seberat satu butir gandum, dan ada yang seberat satu butir darah, yaitu molekul ataupun partikel yang paling terkecil. Nah demikian ya, definisi Jadi berat iman atau kadar iman yang ada dalam hati manusia itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, tidak satu tingkatan. Jadi kita harus memahami dan memaklumi hal ini. Walaupun seseorang melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa besar, selama di dalam hatinya terdapat iman walaupun sebesar biji zarrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung itu sebagai kebaikannya. Ya, itulah hadis bitaqah yang disebutkan atau yang kita bahas pada pertemuan yang lalu pada ketika kita membahas kitab usul sunnah hadis bitaqah yaitu orang yang dikeluarkan dari api neraka karena adanya atau diselamatkan dari api neraka karena ia memiliki bitaqah la ilaha illallah dia memiliki kartu tauhid dengan kartu itu dia selamat dari api neraka demikian konyol Azani Allah wa Walaupun kadarnya sebesar dari darah, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari api neraka. Maksudnya di sini min iman adalah minat tauhid. Karena iman yang dibicarakan di dalam bab asy-syafa'ah yaitu dikeluarkannya manusia dari api neraka itu kita artikan sebagai tauhid yaitu dia memiliki sebesar bibit darah sebesar bibit sebesar uang dinar ya sebesar separuh uang dinar sebesar satu biji gandum, sebesar satu biji zarrah dari iman, yaitu dari tauhid ikhwanifidin. Azani Allah wa iyyakum Yaitu dari kalimat la ilaha illallah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari api neraka. Nah, ini merupakan dalil hadis syafaat ini merupakan dalil bahwa iman manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tinggi tingkatannya yaitu iman para nabi, dan yang paling tertinggi imannya adalah iman Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada iman yang paling rendah, ada iman yang paling rendah, yaitu iman orang-orang yang ada di dalam hatinya sebesar dari eh, biji zarrah dari keimanan. Ya, jadi mereka semua masih dalam lingkaran iman, tidak keluar dari iman. Ya, mereka masih dalam lingkaran iman. Hanya saja berbeda-beda tingkatan-tingkatannya. Ada yang ada yang berada pada puncak tertinggi dari keimanan, ada yang berada pada level pertengahan, dan ada pada ada yang berada pada level yang paling rendah ya dari keimanan tersebut. Namun mereka semua masih digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, tidak keluar dari musammal iman, tidak keluar dari identitas mereka sebagai mukmin ikhwanifidin. Adapun kaum khawarij mereka mengeluarkan orang-orang yang yang yang imannya sedikit karena melakukan dosa besar dari lingkaran iman. Dari situ mereka tersesat, jatuh dalam pengkafiran atau mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka nilai orang-orang yang melakukan dosa besar itu telah keluar dari iman. Menurut mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman statis, iman satu level. Jika keluar dari level itu, maka dia jatuh kafir. Demikian yang kami ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ahlul uh, eh, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa ahlul iman yatafadal. Ahlul iman yatafadal yaitu bertingkat-tingkat kadar dan nilainya ya. Masing-masing orang memiliki iman yang berbeda kadarnya dengan orang yang lain. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, soal yang ke-40, mad dalil ala anna iman yasmulud din kulluhu itlaq. Ini adalah poin yang terakhir yang kita bahas. Ya, yaitu apa dalilnya bahwa iman mencakup atau merangkum seluruh perkara-perkara agama ketika diucapkan iman. Maka itu merangkum semua ya dari perkara-perkara agama. Dalilnya adalah hadis waktu Abdul Qais, yaitu delegasi Abdul Qais. Ya disebutkan di situ Muruku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka kepada delegasi Abdul Qais, mereka datang untuk masuk Islam, ya Bani Abdul Qais, ya delegasi-delegasinya datang menemui Rasulullah. Mereka masuk Islam dan bertanya kepada Nabi tentang kewajiban-kewajiban mereka di dalam Islam. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, "Amurukum, aku perintahkan kalian bil imani billahi wahda." Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, di sini iman disebutkan secara mutlak, iman. Apakah maksudnya perintah ini untuk beriman kepada Allah, hari akhirat, rasul, kitab, hari kiamat dan kepada takdir? Tidak. Iman yang dimaksud di sini adalah iman dalam artian yang yang universal, yang luas, yaitu iman mencakup seluruh perkara-perkara agama. Maka dari itu, Rasul bertanya kepada mereka, memperjelas apa maksud iman di sini? Atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kamu apa itu iman kepada Allah semata? Ya Rasulullah menjelaskan kepada mereka pengertian iman yang beliau gunakan di dalam sabda beliau tadi, yaitu aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Ini merupakan dalil juga Ikhwanifiddin asalnya wa iyyakum jami'an Yaitu seorang muallim, seorang guru, seorang pengajar Ketika mengajarkan sesuatu yang masih samar ditangkap oleh para pendengar, oleh murid Untuk menjelaskannya secara lebih rinci lagi Supaya mereka tidak salah memahami dan menangkap pelajaran yang disampaikan Nabi berkata kepada mereka, Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata Maksud iman yang, di, yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini bukanlah iman rukun iman yang, yang enam, bukan. Tapi iman mencakup seluruh perkara-perkara agama. Maka dari itu Rasulullah memperjelas kepada mereka yang menjelaskan maksud beliau. Apa apakah kalian tahu atau tahukah kalian apa maksudnya iman kepada Allah semata? Mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Rasul mengatakan iman kepada Allah adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakat wa tu'addu minal al khumus wa tu'addu minal maghnami al khumus yang dimaksud dengan iman kepada Allah semata itu adalah kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menegakkan salat menunaikan zakat dan menyerahkan seperlima dari harta ghanimah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menyebutkan rukun-rukun Islam, ya rukun-rukun Islam, ya atau sebahagian dari rukun-rukun Islam. Ini untuk menjelaskan kepada mereka bahwa iman apabila diucapkan secara mutlak maka masuk di dalamnya Islam. Ya, ini sudah sering kita jelaskan kaidah antara penggunaan kata iman dan Islam. Iman kalau disebutkan secara mutlak maka maksudnya adalah Islam juga merangkum atau mencakup meliputi iman dan Islam. Demikian juga Islam. Kalau disebutkan Islam secara terpisah, secara mutlak, maka maksudnya juga iman. Paham maksudnya? Termasuk juga di dalamnya rukun-rukun iman yang enam. Nah, kalau digabungkan dalam satu kalimat, dalam satu paragraf, dalam satu kali, eh, dalam satu konteks kalimat, maka makna dari keduanya terpisah. Contohnya di dalam hadis Jibril, yaitu datangnya malaikat Jibril untuk mengajari para sahabat tentang urusan atau perkara-perkara agama. Nah, itu digabungkan antara iman dan Islam. Nah, Rasulullah menjelaskan dengan definisi yang berbeda. Iman itu adalah kamu beriman kepada Allah dan seterusnya. Islam kamu bersyahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Demikian ikhwan azan ya Allah yang Nah, di sini Rasulullah ingin menjelaskan kepada mereka satu kaidah atau ini merupakan dalil kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu idza istama'a istaraqa, idza istaraqa istama'a. Ya. Dua kalimat ini jika berpisah maka dia bergabung. Artinya satu. Namun kalau dia disebutkan secara terpisah, maka artinya juga ber eh, artinya bersatu. Kalau disebutkan bersatu, maka artinya ter terpisah kepada fiddin. Azan ya Allah wa Nah, dalil kaidah itu adalah hadis ini. Hadis uh, waktu uh, Abdul Qais yaitu utusan atau delegasi-delegasi Bani Abdul Qais. Jadi Rasulullah menjelaskan iman itu adalah bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menyerahkan seperlima dari harta lima harta rampasan perang. Ya, artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalihkan mereka dari makna iman yang selama ini mereka ketahui, yang mereka pahami, yaitu iman itu iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada uh, hari berbangkit, iman kepada takdir. Bahwa iman bukan hanya itu jika disebutkan secara mutlak, maka Rasulullah menyebutkan di sini rukun Islam juga dan tidak menyebutkan rukun iman. Mengapa? Karena secara otomatis include sudah masuk ke dalam pengertian iman itu sendiri, bukan Jadi Rasulullah memasukkan ke dalamnya sesuatu yang dikira itu bukan dari iman jika disebutkan secara mutlak. Paham? Ya, Rasulullah menyebutkan di sini perkara yang dikira bukan dari iman jika disebutkan secara mutlak atau secara terpisah. Demikian ikhwan fillah, ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, itu merupakan dalil bahwa iman apabila disebutkan secara mutlak ya secara terpisah, secara tersendiri, yes muludin kulluhu. Masuk ke dalamnya seluruh perkara-perkara ya agama, ya, termasuk di dalamnya rukun Islam yang lima. Walaupun rukun Islam yang lima ini ya fokusnya adalah amal-amal jawari Adapun rukun iman yang enam itu fokusnya kepada amal-amal kulub, amal-amal hati, amalul kulub, amal hati iman, kebenaran, tasdik yang kokoh, yang kuat seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang definisi iman. Semuanya itu mengacu kepada apa? Kepada amalan-amalan hati. Adapun rukun Islam mengacu kepada apa? Amal-amal jawari. Baik, Ikhwan Itu e, di sini menjelaskan tentang penggunaan istilah di dalam di dalam agama ini, ya. Jadi istilah-istilah di dalam agama memiliki pengertian-pengertian yang khusus, yang tertentu, ya. Memiliki arti dan pengertian yang khusus. Bid'ah yang pertama sekali terjadi di dalam Islam adalah bid'ah fil asma'i wal ahkam. Bid'ah di dalam penggunaan nama dan hukum status kepada orang tertentu. Ya, akhwarij ya menetapkan status kafir atas siapa? Atas orang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ya, mereka salah dalam menggunakan istilah iman untuk orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka keluarkan orang-orang yang melakukan dosa besar itu dari status iman, ya dari pengertian iman. Ya, mereka salah mengartikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazni hina yazni wa huwa mu'minun." Lalu dari situ mereka mengeluarkan setiap orang yang melakukan perbuatan zina dari apa? Dari iman, dari lingkaran iman. Ya, jadi mereka keliru di dalam memahami istilah, ya memahami pengertian-pengertian istilah yang dipakai di dalam Islam. Jadi kita juga harus mengetahui, wajib mengetahui istilah-istilah yang ada di dalam Islam. Karena Islam adalah satu agama ya, satu agama yang memiliki satu sistem, ya, satu peraturan-peraturan, aturan-aturan yang memiliki pengertian-pengertian khusus. Tidak boleh hanya dibawakan kepada pengertian secara bahasa atau arti literal. Ya, seperti kaum Murji'ah mengartikan iman dengan ma'rifah. Jadi sekedar ma'rifah yaitu sekedar mengetahui, sekedar mengenal Siapa saja yang mengenal Allah, tahu adanya Allah, maka dia disebut mukmin. Maka mereka mengatakan iblis itu beriman karena dia tahu Allah, kenal Allah. Ya, Fir'aun itu beriman dan ya apa namanya orang-orang kafir juga beriman karena mereka tahu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka keliru di dalam menggunakan istilah iman itu atau mengartikan istilah iman. Mereka artikan, mereka bawakan kepada makna literal saja, yaitu makna bahasa saja. Nah ini tentu uh, akan keliru itu. Bahkan bukan hanya bukan hanya di dalam bab akidah saja, di dalam bab fikih atau di dalam bab ibadah, ya, penggunaan istilah itu harus kita pahami dengan benar. Ya, misalnya sujud, rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud di dalam Islam memiliki pengertian ter tertentu, ya, yang yang khusus Ya, bukan rukuk dan sujud eh, kita sandarkan pengertiannya kepada makna bahasa atau makna literal. Kalau kita buka dalam kamus, ya, rukuk itu adalah tunduk. Ya, tunduk itu sudah, di, sudah dikatakan rukuk. Ya, meletakkan kening di lantai itu sudah dikatakan sujud. Kalau kita bawakan kepada makna bahasa, tentu sholat kita tidak akan sah. Kenapa? Karena melengketkan kening ke lantai sudah dikatakan sujud. Sementara sujud yang dimaksud di dalam sholat, ya, sujud yang dimaksud di dalam sholat, apa itu? Yaitu meletakkan tujuh anggota tubuh kita di lantai. Termasuk di dalamnya apa? Dahi dan hidung. Kedua tangan, kedua lutut dan dua kaki. Itulah sujud disertai dengan tumak nina Itu pengertian sujud yang kita maksud di dalam salat. Demikian juga ruku. Ruku di dalam salat apa? Yaitu meratakan punggung dan meletakkan dua tangan di atas lutut dengan nina Itu yang dikatakan ruku. Adapun ruku menurut bahasa yaitu sekedar tunduk sudah dikatakan ruku Ismail jadi kalau kita bicara di dalam bab salat, maka makna rukuk harus kita sesuaikan dengan apa? Dengan ya dengan definisi yang yang dikenal di dalam bab salat. Ya, bukan definisi yang yang ada di luar itu. Karena kalau definisi yang ada di luar itu tidak tepat digunakan untuk ya, definisi yang digunakan di dalam salat. Demikian itu Nabi bin Allah wa iyyakum Beda halnya kalau di dalam bab akidah di dalam bab akidah, kalau kita katakan dilarang rukuk dan sujud kepada selain Allah, maka masuk ke dalamnya itu ekotifidin, rukuk dan sujud seperti yang disebutkan dalam makna literalnya. Jadi yang namanya ruku eh, sujud kepada berhala itu bukan sujud seperti dalam sholat itu. Baru dikatakan sujud kepada berhala. Saya kan nggak sujud kepada berhala. Saya cuma meletakkan dahi di lantai. Tidak meletakkan tujuh anggota rukuk anggota sujud, kemudian tidak dimatina, Tidak. Kalau di dalam bab akidah, ya dilarang sujud kepada selain Allah. Sujud di sini apa? Sujud secara bahasa, yaitu antum meletakkan dahi ke, ke lantai yang menyembah apa kepada sesuatu itu dikatakan ruku eh, atau apa sujud kepada sesuatu. Demikian juga ruku. Ruku di dalam kalau kita katakan dilarang dilarang ruku di dalam ya di dalam bab akidah ya di dalam eh, di, dilarang rukuk ya kepada sesuatu selain Allah maka maknanya apa rukuk secara bahasa yaitu antum eh, rukuk kepada seseorang ya runduk merunduk begitu itu sudah dikatakan rukuk ikhwanifiddin azani Allah ya jami'an ya walaupun tidak memenuhi kriteria kriteria rukuk di dalam sholat yaitu apa meluruskan punggung kemudian apa meletakkan tangan ke ke atas lutut di atas lutut kemudian tumanina ya tidak harus seperti itu baru dikatakan rukuk kepada berhala tidak karena rata-rata orang-orang yang rukuk kepada berhala tidaklah memperhatikan masalah-masalah seperti itu namun Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan ya kepada mereka ya ya rukuk dan sujud kepada ber, berhala ya rukuk kepada berhala rukuk artinya rukuk dan sujud kepada berhala Demikian yang penyakit bina azani Allah wa jami'an. Iya jadi, ya penggunaan istilah di dalam Islam itu harus kita perhatikan secara benar penempatannya. Karena salah di dalam menempatkan istilah-istilah ini, kita akan salah memahami. Ya, bisa jadi kita akan jatuh dalam satu kekeliruan yang fatal, bahkan kesesatan ekonomi seperti yang menimpa kaum Khawarij dan Murji'ah Soal yang ke-41 Ikhwanafiddin. Jadi di antara dalil ya, yang menunjukkan wajibnya kita memahami istilah dengan benar di dalam agama kita ini adalah hadis yang kita bacakan tadi yaitu hadis Wahdi Abdul Qais. Hadis itu sahih muttafaqun alaih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang keempat satu, mat dalil ala ta'rif iman bil arkan bil arkan istitah inda tafsil. Nah, ini masih berkaitan dengan bab ataupun pertanyaan di atas. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa pengertian iman, definisi iman dengan rukun iman yang enam ketika disebutkan secara tafsil yaitu secara terperinci disebutkan iman dan Islam secara bersamaan itu maksudnya ya apa dalilnya penyebutan definisi iman dengan rukun iman yang enam ketika disebutkan secara terperinci yaitu disebutkan secara bersamaan dengan kalimat atau dengan kata Islam jawabnya dalilnya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahu Jibril Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nah, malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada beliau, yaitu bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil iman. Ya, jelaskan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al iman antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir وتؤمن dari خيره وشره Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitab suci, rasul-rasulnya, hari dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan iman secara terperinci dengan rukun-rukunnya yang enam. Ya dengan rukun-rukunnya yang enam iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari akhirat dan iman kepada takdir kepada azan ya Allah wa Baik. Ya, coba lihat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, lalu Nabi menjawab tentang rukun-rukun iman. Pada hadis yang pertama, Nabi menjelaskan kepada mereka tentang ruk, eh, tentang iman dan Nabi menjelaskan iman adalah rukun-rukun Islam. Jadi di sini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an Rasulullah atau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ya ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang iman sebelumnya malaikat Jibril bertanya tentang Islam akhbirni anil Islam nah ketika ditanya lagi setelah pertanyaan tentang Islam akhbirni anil iman maka Nabi menjawab iman ya dengan definisinya yang khusus yaitu iman engkau beriman kepada Allah dan seterusnya. Paham? Konfidin Adapun hadis yang pertama hadis Wabdi Abdul Qais, delegasi Abdul Qais. Nah di situ Rasulullah menjelaskan iman secara tunggal dan Rasulullah memasukkan ke dalamnya rukun-rukun Islam. Konfidin. Jadi ya pengertian-pengertian ataupun istilah-istilah ini harus kita tempatkan secara benar. Yang keempat 42 dua, ma dalilu hamil kita di jumlatan. Apakah dalilnya dari Al-Quran secara umum atau secara secara global? Jawabnya adalah ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala mengatakan Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin Iman itu bukanlah engkau menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat akan tetapi kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan seterusnya ya dalam hadis dalam uh, ayat ini ikhwanifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman dengan definisinya yang terperinci ya yaitu apa iman adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wa nabi iman adalah engkau iman kepada Allah hari akhirat malaikat kitab dan para nabi beriman kepada para nabi Tinggal satu, yaitu iman kepada takdir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla shay inna kulla syai'in khalaqnahu qadar Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir kami, dengan ketentuan dan ya, takdir dari kami. Wa sanadkur insyaallah dalil kullu eh, dalil kullin dalil kullin ala intiradihi dan kami akan menyebutkan insya Allah dalil dalil-dalil bagi setiap rukun-rukun iman ini secara terperinci dan tersendiri insya Allah yaitu dalil-dalil rukun iman yang enam. Jadi secara global Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan rukun iman yang enam di dalam kitabnya. Ya iman iman itu adalah iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab dan para nabi. Kemudian iman kepada takdir. Ya, ini secara global Allah sebutkan di dalam Al Al-Quran. Jadi jawaban Nabi antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi ya ikhwan ini diambil dalilnya dari Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 177 yang kita bacakan tadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW memisahkan ya iman kepada takdir secara terpisah dengan perkataan beliau wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi karena di dalam Al-Qur'an juga dalil iman kepada takdir juga terpisah. Jadi disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 49. Dalam Al-Qur'an yang disebutkan secara bersamaan itu rukun Islam yang apa rukun iman yang yang lima Rukun iman yang keenam itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalilnya secara ter terpisah. Maka ketika Rasulullah SAW memperhatikan baik-baik hadis Jibril tadi, ya Nabi menggabungkan lima perkara itu dalam satu uh, fiil kata kerja. Ya, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya digabungkan semua dengan huruf atau wow ya huruf atof wow kemudian disebutkan kata kerja iman secara terpisah ya waktu minabil dari untuk iman kepada takdir karena dalilnya juga terpisah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya juga terpisah tidak satu paket seperti lima perkara yang disebutkan sebelumnya paham maksudnya nah itu merupakan salah satu apa namanya lataif ya satu apa namanya lataif faedah tersembunyi yang mungkin ada di dalam hadis ini. Paham? Paham maksudnya? Ya coba perhatikan hadis Jibril. Ya kata kerja tu'min di, diulang dua dua kali. Pertama untuk untuk apa? Untuk lima perkara. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 177. Kata kerja yang kedua untuk iman kepada takdir. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, Ya, dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi Baik, itu Nah, kemudian soal yang ke-43. Soal yang ke-43 Tadi disebutkan oleh penulis bahwa kami akan menyebutkan insya Allah dalil-dalil bagi setiap rukun iman ini secara tersendiri satu persatu. Nah, dimulai dari soal yang ke-43 ini, ya beliau akan memulai penyebutan dalil-dalil rukun-rukun iman secara terpisah satu persatu. Yang pertama, ma makna imanu billah apa maknanya iman kepada Allah? Apa maknanya iman kepada Allah? Jawabnya adalah iman kepada Allah at-tasdiqul jazim. Pembenaran yang teguh min samimil qalbi dari hati yang paling dalam diwujudi zatihi akan keberadaan zat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ya ada eksistensinya, ada zatnya. Ya, sebahagian ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Gulatul Jahmiyah, Gulatul Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang hanya ada dalam pikiran manusia, tidak ada zatnya. Zat Allah tidak ada. Allah hanyalah Rabb yang tergambar dalam pikiran manusia. Yang menguasai alam pikiran mereka. Itulah Rabb. Hakikat zatnya tidak ada. Mereka terperangkap kepada kaedah mereka sendiri. Yaitu apa? Segala sesuatu yang ada dan ditetapkan untuk makhluk tidak boleh ditetapkan untuk Allah. Ini kaedah mereka. Demi memahasucikan Allah, membersihkan Allah dari mumasalah, penyamaan, keserupaan dengan makhluk. Ya, satu persatu sifat Allah mereka lucuti. Ya. Baik itu sifat fi'liyah, dzatiyah ataupun yang lainnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lucuti satu persatu. Karena berkonsekuensi penyamaan Allah dengan makhluk. Ya, Allah mengatakan dia Rab yang memiliki dua tangan, mereka katakan tidak, bukan dua tangan. Allah tidak punya dua tangan. Karena kalau ada dua tangan, Allah sama dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat penyayang, tidak. Karena makhluk juga memiliki sifat itu. Kalau Allah memiliki sifat penyayang, nanti Allah sama dengan makhluk. Akhirnya mereka sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menafikan Akhirnya mereka sampai muaranya, ujungnya kepada apa? Penetapan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian syaitan ya, menyeret mereka sedikit demi sedikit akhirnya sampai ya pada pembicaraan pembahasan tentang zat Allah. Apakah Allah punya hakikat zat? Ya, artinya zat yang hakiki. Mereka menafikannya. Ya sebelumnya mereka menafikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ini apa namanya? menjelang puncaknya. Ya, menjelang puncaknya mereka menafikan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mereka mengatakan Allah tidak di mana-mana dan tidak tidak di mana-mana. Tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Bahkan mereka lebih ekstrim lagi ya naik lagi satu tingkatan lebih dari per, per, pernyataan Allah ada di mana-mana itu di bawahnya ya ketika digugat Allah ada di mana-mana berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan alam dan lain sebagainya mereka mengatakan Allah tidak tidak di mana-mana dan tidak di mana-mana ujung-ujungnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidak ada Iya, tidak ada. Ibn Ibn Azani Allah oh, Ujung-ujungnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada. Ya, tidak ada. Ini merupakan tingkatan bid'ah yang paling tinggi. Setelah wihdatul wujud, ya, setelah wihdatul wujud, tingkatan yang lebih tinggi lagi gulatul murjiah ini atau gulatul jahmiyah ini yang menyamakan Allah dengan sesuatu yang makdum, yang tidak ada. Yang tidak ada Ibn Ibn Bahkan kata Ibn Taimiyah menyamakan Allah dengan sesuatu yang mumtani, sesuatu yang mustahil yang mustahil adanya, artinya dia tidak ada. Jadi mereka tidak menyembah Rob apa-apa. Demikian yang demikian. Azani Allah. Demikianlah kalau kita menggunakan pikiran kita untuk menyelami rahasia ilahi. Ujung-ujungnya ya, kita mengatakan seperti itu, ya. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak tidak ada eksistensinya, tidak ada hakikat zatnya. Ya mereka menafikan zat Allah karena berkonsekuensi samanya makhluk dengan Rob dengan Tuhan. Kaidah mereka Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Itu kaidah mereka. Apapun yang ada pada makhluk tidak boleh ditetapkan pada Tuhan. Karena Tuhan maha tinggi dari semua itu kata mereka. Akhirnya mereka mengatakan ya sampai kepada puncak kekafiran mereka, mereka mengatakan Allah itu hanya ada dalam pikiran manusia. Hanya dalam hanya ada dalam pikiran mereka. Sesuatu yang menguasai pikiran mereka itu itulah dia Tuhan. Zatnya tidak ada. Karena kalau ada zatnya sulit menempatkan di mana tempatnya. Nah, gitu. Ini menurut akal mereka, itu akal mereka yang fisik. Ya, maka dari itu sebelum sampai kepada puncak mereka membicarakan tentang kemahatinggian Allah. Lalu membahas tentang tempat Tuhan, di mana tempat Tuhan? Di atas, di bawah, di kanan, di kiri mereka tidak di semua itu. Di mana-mana atau tidak di mana-mana, ya dua-duanya di dinatikan tidak di mana-mana dan tidak tidak di mana-mana. Ya akhirnya mereka mengatakan Tuhan tidak tidak ada. Tapi mereka nggak mungkin mengatakan Tuhan tidak ada. Mereka mencari solusi lain agar tidak mengatakan Allah tidak ada karena kalau mereka mengatakan Allah tidak ada yang jelas ukurnya ya demikian setan menghiasi manusia dengan subah-subah hingga mereka memandang baik subah mereka itu memandang ilmiah subah atau kekafiran mereka itu ya orang-orang Jahmiyah gulat ya Jahmiyah, eh, Jahmiyah yang ekstrim ya mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang muncul dalam pikiran manusia itulah dia Tuhan ya supaya tidak dikatakan ateis orang yang tidak percaya pada Tuhan mereka katakan demikian demikian jadi itu tidak memerlukan tempat ya Allah Allah ada Tuhan yang ada dalam pikiran manusia itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan sifat, tidak membutuhkan apa yang dia sama dengan makhluk. Coba lihat misalnya Jibril. Seorang yang menyimpang dari manhaj salaf di dalam bab bisa terseret akhirnya kepada muara demikian. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sifat, apa yang dilakukan oleh orang-orang asharia itu masih tanggung, tanggung akalnya berpikir. Demikian juga Mu'tazilah masih tanggung kata jahmiyah yang ekstrim ini kalau mau pikir ya seperti kayu ini <laughs> demikian sampai aja langsung kepada puncaknya nah, jadi yang yang tidak bisa mereka lawan yang mereka atasi adalah hujah-hujah dari ahlu sunnah wal wal jamaah oleh karena itu bertumbanganlah mereka pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam disebut Syekhul Islam dan dia penyelamat Islam pada saat manusia hampir binasa dibawa oleh akal pikiran mereka di dalam bab akidah. Ya, kembalinya manusia kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak lepas peran besar dari Syekhul Islam ini. Walaupun beliau dijuluki dengan julukan yang bermacam-macam, disebut beliau adalah bapaknya e, Mujassimah, yaitu yang menetapkan jasad bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya hasyawiyah yang kaku dalam memahami dalil dan lain-lain sebagainya. Ya. ya, lucunya sekarang ini di sebagian negeri, ya, ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah Wahabi. Ya, mereka mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Wahabi itu. Ya, mereka tidak tahu kapan Ibnu Taimiyah hidup dan kapan Muhammad bin Abdul Wahab hidup. Ya, demikian itu demikian. Ini merupakan kejahilan ya kejahilan. Di sebagian negeri seperti di Malaysia itu sangat membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mereka tidak akan keluar dari asnariah mereka kalau mereka bersikap demikian ya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik benefitin. Jadi ya Ibnu Taimiyah ya, eh, menjadi satu kita katakan figur yang bisa membedakan uh, yang dengan dengan figur beliau seorang bisa membedakan ya orang yang berakidah yang benar di dalam bab asma wa sifat dan dengan orang yang keliru dan menyimpang atau sesat di dalam bab asma wa, sifat. Kuncinya ada di tangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penikutina azani Allah wa iyyakum Baik. Nah, beliau ya, sebenarnya melanjutkan tugas dari para imam terdahulu, imam sebelumnya, ya seperti Imam Ahmad bin Hambal. Hanya saja di zaman Imam Ahmad bin Hambal mereka masih berputar membicarakan tentang apa? Al-Quran makhluk. Itu pangkalnya sebenarnya. Ujungnya ya, ya, ya seperti yang tersebut di, di zamannya Syekhul Islam Ibnu orang-orang sudah meyakini adanya pemahaman seperti ini, ya pemahaman jahmiyah ekstrim yang kita sebutkan tadi, yaitu mereka mengatakan itu kaum filsafat, ya, yang mengatakan Allah ya adalah hanyalah suatu pikiran, ya buah pikir yang ada di dalam benak manusia, hakikatnya tidak ada. Nah jadi Iman kepada Allah Sanifidin harus dimulai dari itu. Tasdikul jazim, kebenaran yang teguh. Dari hati yang paling dalam akan adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluknya. Allah bilang ya, yasbid bididdin yang tidak didahului dengan sesuatu yang menjadi lawan atau sesuatu yang bertentangan dengannya walam yaqib dan tidak disudahi dengannya juga Wahwal awal, dialah Rabb, Tuhan yang maha awal, Rabb yang maha awal. Falaysa qablahu Husayn tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Wal ah, wal ah, akhir. Dan dialah yang maha akhir. Falaysa ba'dahu Husayn tidak ada sesuatu sesudah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun sesudah Allah Subhanahu wa taala. Wa zahir, dialah yang maha zahir. Falaisa fawqahu syai'un. Tidak ada sesuatu di atas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal batin falaisa dunahu syai'. Dan dialah yang maha batin, tidak ada sesuatu pun di bawah Allah Subhanahu wa taala. Wahayyun qayyumun ahadun samdun. Dialah yang maha hidup, berdiri sendiri, yang maha esa dan tempat bergantung segala sesuatu ya, suatu segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, tidak ya ada sesuatu yang mendahului Allah. Kalau beranak, kalau diperanakkan berarti ada sesuatu yang mendahului Allah. Walam yulad, walam yalid, walam yulad ya, tidak diberanakan dan tidak beranak tidak beranak dan tidak diberanakan kalau kalau beranak ada sesuatu yang ya yang meneruskan Allah Subhanahu wa taala yang ada sesudah Allah Subhanahu wa taala walam yulat dan tidak sesuatu pun yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala walam yakun lahu kufuwan ahad dan tidak ada pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala jadi ayat ini di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang satu kaidah di dalam asma wa sifat yaitu an-nafyu. Nafyu an-naqais. Menafikan sifat-sifat yang kurang dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah di dalam asma wa sifat adalah al-isbat bil tafsil wan nahyu bil mujmal. Itu kaidah di dalam asma wa sifat ya al-isbatu bi bitafsir penetapan asma dan sifat secara tafsir terperinci Allah menyebut menyebutkan sifat-sifatnya nama-namanya secara terperinci Allah memiliki ini dan ini dan seterusnya adapun nafyu nafyu naqais ya bil ijmal ya dengan ijmal dengan global secara umum Allah Subhanahu wa taala menafikan segala sifat yang kurang atas dirinya ya demikian ini wa tauhiduhu bi ilahiyatihi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilahiyahnya yaitu dengan ibadah kepadanya semata ini namanya tauhid uluhiyah wa rububiyatihi dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya nah ini disebut tauhid rububiyah wa asma'ihi wa sifatihi dan mengesahkan Allah di dalam asma dan sifatnya namanya tauhid asma wa, sifat nah begini itu itulah makna iman kepada Allah jadi iman kepada Allah meliputi iman kepada zatnya. Meyakini dengan teguh di dalam hati bahwa Allah memiliki zat. Kemudian beriman kepada tauhid uluhiyah, rububiyah serta asma wa sifat. Soal selanjutnya yang ke-44. Tadi disinggung tentang tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Ya, dua-duanya benar ungkapannya tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah. Ma huwa tauhidul ilahiyah? Apa itu tauhid ilahiyah atau uluhiyah? Jawabnya adalah huwa ifradullah azza wa jalla bi jami' anwa'il ibadah هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة yaitu mengesahkan ifrat, fard, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam atau dengan seluruh ibadah-ibadah jenis-jenis ibadah yang kita lakukan. Baik ibadah yang lahir maupun batin. Lahir ibadah yang kita lakukan dengan amal jawari yang nampak oleh mata kepala kita. Misalnya ruku dan sujud, ya, doa, Ya, kemudian apa lagi? Tawaf. Dan seluruh ibadah-ibadah yang nampak dengan mata kepala kita dilakukan oleh amal jawarih kita, ini dinamakan ibadah zahirah maupun ibadah batinah, yaitu ibadah yang tidak nampak oleh mata kepala kita, seperti misalnya ikhlas. Kita mau sholat harus ikhlas. Kita katakan kepada orang lain, saya sudah ikhlas. Bisa bisa orang lain melihat keikhlasan kita? Tidak bisa. Cinta dan takut yatawakal inaba ini merupakan amal-amal qulub yang tidak nampak nah ini disebut ibadah batinah ibadah batin Kaulan wa amalan baik dalam bentuk ucapan ya ucapan seperti misalnya doa, tasbih, zikir yang kita ucapkan maupun amalan ya amal-amal yang kita lakukan dengan perbuatan kita ya seperti kita mengangkat tangan ketika sholat yang mengucapkan Allahu Akbar. Nah itu kita menggabungkan antara dua ibadah yaitu raful yadain dengan apa? Dengan ucapan takbir. Wa nafyul ibadah an kulli ma siwallah kainan mangkan dan menafikan ibadah yaitu tidak beribadah menafikan ibadah dari segala sesuatu selain Allah siapapun dia baik itu nabi yang diutus malaikat yang didekatkan maupun orang-orang yang saleh kita tidak boleh beribadah ya menyembah atau menunjukkan ibadah kita untuk mereka siapapun orangnya walaupun nabi ya jadi menafikan ibadah ini dari siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkannya menetapkannya bagi Allah nah inilah dia kandungan dari kalimat la ilaha illallah ya kandungan hakiki dari kalimat la ilaha illallah kama qala ta'ala Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa Iya." Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, qada memerintahkan, mewajibkan. Ya Rabb kamu telah mewajibkan kepada kamu Allah ta'budu illa Iya agar kamu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada nafi, ada isbat. Ya, nafi isbat Nafi di sini apa? Nafi ibadah kepada selain Allah. Isbat menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah firman Allah taala yang lain dalam surat An-Nisa Allah mengatakan Wahbudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan satu yang lainnya. Demikian juga firman Allah, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Ya, ya, firman Allah kepada Nabi Musa ketika uh, Allah berbicara kepadanya, berbicara kepada Nabi Musa, "Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni." Jadi perintah untuk ibadah kepada Allah semata. Ya, dan diperinci ibadah itu yaitu apa? Wa aqimis dari lidzi. kerjakanlah salat untuk mengingatku. Ya, jadi disebutkan di sini ya kalimat la ilaha illallah kandungannya secara umum kemudian perintah untuk ibadah dan menyebutkan salah satu dari jenis ibadah yaitu apa salat ibadah azan ya Allah wa iya jadi dalam ayat ini terkandung tiga hal yang pertama makna la ilaha illallah Allah mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah ya ini tauhid uluhiyah. la ilaha illa la ilaha illa ana ini tauhid ulu uluhiyah Aku adalah Allah yang menciptakan alam semesta. Maka tidak ada ilah yang berhak disembah selain selain aku. Sembahlah aku perintah untuk i, ibadah. Bagaimana menyembah aku? Salah satunya adalah ibadah salat. Ya, wa ini salat tadi. Jadi ayat ini menjelaskan secara utuh ya ketiga jenis tauhid dan kandungannya, konsekuensinya juga dan contohnya lengkap seperti Azani Allah wa Dari ya firman ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wa ghairu dzalika min ayat dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya ya itu Fiddin rahimani wa rahmatullah. Baik. Wa hadza wa qad wa hadza wa hadza qad wafat bihi syahadatu alla ilaha illallah dan dengan demikian, dengan itu, ya, ia telah melaksanakan atau menunaikan syahadat la ilaha illallah. Ini artinya adalah ini merupakan makna ya, secara utuh dari dari syahadat la ilaha illallah. Ini merupakan makna utuh dari syahadat la ilaha illallah. Bahwa itulah makna la ilaha illallah. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada pencipta selain Allah. Nah, itu bukan makna hakiki, makna inti dari la ilaha illallah. Walaupun kandungannya itu, tapi bukan makna inti dari kalimat itu. Ya, bukan dari bukan makna inti dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Soal yang ke-45, ma huwa diddu tauhidil ilahiyah? Apa yang menjadi lawan tauhid ilahiyah? lawannya adalah syirik. Lawan tauhid syirik. Bahwa nau'an, ada dua jenis syirik. Syirkun akbar yunafihi bil kulliyah wa syirkun akbar yunafi kamalahu. Syirik akbar yang menafikan tauhid secara secara keseluruhan yang menghapus tauhid dari jiwa seseorang yaitu syirik syirkun akbar dan syirkun asgar yang menafikan eh, kesempurnaannya itu mengurangi nilai tauhid dalam jiwa seseorang atau dalam diri seseorang. Jadi syirik ada dua, syirkun asgar dan syirkun akbar. Syirkun asgar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirkun akbar dosa besar. Eh, syirkun asgar adalah eh, dosa besar yang mengurangi nilai tauhid pada atau dalam hati seseorang. atau Azan ya Allah wa jami'an. Nah, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang dua jenis syirik ini, syirikun akbar dan syirikun aswar. Ya. Syekhul, uh, eh, Syekhul Islam al Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan berapa berapa jenis syirik di dalam kitab tauhid. Pokoknya ada berapa? Dua Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Siapa yang pernah belajar kitab Tauhid di sini? Siapa pernah belajar kitab Tauhid di sini? Berapa? Kalau dihitung-hitung lah, kira-kira berapa? Ya? Hah? Siapa yang ikut kajian malam muda min humin hari Senin malam Selasa? Sudah selesai berapa itu? Hah? Hah? Ah, coba buka lagi bukunya. Betul kan ulangan 26? dua. Ya, ada dua ya. Jenis-jenis syirik yang disebutkan oleh eh, Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Tauhid, kitab yang menjadi rujukan ya bagi generasi eh, sesudah beliau dia ingin mempelajari dan mengetahui tentang ya masalah-masalah tauhid. Ya. Seperti halnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah jadi rujukan bagi bagi generasi sudah beliau bagi yang ingin menyelami masalah masalah-masalah tauhid asma wa sifat. Jadi itu adalah pahlawan-pahlawan Islam. Ya, mereka berdua adalah pahlawan Islam. Tapi bagi ahli bid'ah, ya diposisikan sebagai bandit-bandit Islam itu ahli bid'ah bukan ikuti. Bagi kita ahli sunnah mereka adalah pahlawan-pahlawan Islam. Yang mana umat ini hampir tenggelam, nggak tahu lagi nggak bisa lagi membedakan mana tauhid mana mana syirik. Dahulu pada zaman Syekhul Islam Ibnu manusia tidak lagi mengerti bagaimana sebenarnya sifat Allah itu. Ya, macam-macam mazhab, aliran, sekte yang muncul pada zaman Ibnu Taimiyah sampai pada tingkatan yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, datanglah Ibnu Taimiyah meluruskan kembali ya, akidah manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 22 Ikhwanifiddin. Baik besok atau pada pertemuan yang akan datang kalau nggak ada halangan kita akan menyebutkan ya beberapa atau perkara-perkara itu insyaallah. Jadi di antara 22 itu ya di antara 22 perkara yang disebutkan oleh e, Muhammad bin Abdul Wahab itu ada yang sifatnya dapat membatalkan tauhid Ya. Seperti apa? Tabarruk bi al ahjar wal ahjar. Ya. Kemudian apa? Sihir. Ya, sihir. Ada yang bisa mengurangi nilai tauhid. Ya seperti ucapan apa? Masya Allah wa wasita bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi pertemuan yang akan datang sudah mulai membahas tentang uh, eh, syirku ibadah fikih. Syirk akbar dan syirkun ya. Nah demikian saja kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Ya, uh, selanjutnya